Nah pemirsa dimanapun Anda, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yaitu tentang makna hijrah Rasulullah SAW. Mungkin secara bahasa kita semua memahami bahwa arti hijrah adalah berpindah pada intinya adalah berpindah dari sesuatu hal yang mungkin kurang baik menjadi hal yang sangat baik atau yang saat ini mungkin terasa kurang kita lakukan besok ataupun selanjutnya kita akan meningkatkan kualitas kehidupan kita pada umumnya. Nah, bagaimana sesungguhnya dan apa refleksi yang bisa kita dapatkan dalam memaknai hijrah Rasulullah? Bersama kami hadir narasumber Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hambali HMMSI Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik oke Okay? Alhamdulillah berkat doa. Ya. Hari ini lagi hijrah dari Kalimantan ke Jakarta. Iya betul. Dari Lampung. <laughs> Oh dari Lampung. Malam dari Lampung. Ya. <laughs> Dan uh, iya. bersama kami juga ada iya. tamu kita yaitu Ibu Dr. Anda Haja Mutmainah MBA. Beliau adalah seorang uh, ibu yang begitu banyak aktivitasnya terutama saat ini beliau sedang memimpin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang travel yaitu perusahaan PT Gama Hikmah Pusaka ya. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semakin bersinar. Alhamdulillah. <laughs> Mudah-mudahan juga menyinari hidup kita ya. Amin. <laughs> Ya terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih. Dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah Ciledug eh Ciledug, Pondok Aren ya tetangganya Ciledug ya Bu ya. Enggak <laughs> apa-apa. amat kan. Ya? Assalamualaikum Ibu. Sehat semua. Itu kan jadi bersinar juga ini. Iya. <laughs> Gara-gara saya salah ngomong Ciledug ya. Enggak <laughs> apa-apa. Baik pemirsa, uh, di awal perjumpaan kita rasanya akan semakin berkah jikalau sama-sama kita ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an berikut ini. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi tempat menetap Madinah kepada kamu. Dan dijadikannya kamu kuat atas pertolongannya dan diberinya kamu rizki dari yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan janganlah pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kamu. Sedang kamu mengetahui dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu sesungguhnya hanyalah cobaan bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah tentang masalah makna hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami yakin banyak sekali di antara kita atau mungkin seluruh umat Islam terinspirasi dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW sehingga membekas dalam kehidupan eh, kita saat ini. Bersama kami ada narasumber Bapak, Bapak Kiai Haji Hambali dan juga Ibu Hajah Mutmainah yang menjadi tamu kita hari ini dan juga bersama kita ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah Pondok Aren. Iya, enggak iya, salah Bu ya. <laughs> Pak Kiai, sebelum yeah. kita ke Bu Ina karena saya juga kepingin menarik banyak pengalaman dari Bu Ina yang saya yakin uh, inspirasi hijrahnya Rasulullah juga menjadi inspirasi buat Ibu ya. Iya. Dan Pak Kiai, bagaimana uh, mungkin yang bisa kita ambil dari hikmah perjalanan hijrahnya Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wala. Pemirsa kayak tukul aja pemirsa. <laughs> Jangan diterusin. Segenap pemirsa rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dikarenakan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi lewat Eh, Televisi Republik Indonesia pada kali ini Saat ini kita masih berada di tengah-tengah bulan Muharram di mana diawali bulan Muharram ini dengan hijrahnya seorang pemimpin dunia kerinduan kita, kecintaan kita, panutan kita, pokoknya total kehidupan beliau adalah sebuah ikon yang paling ideal untuk kita lakukan. Berbicara hijrah, Berarti sudah jelas seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lili tadi Semua kita maklum Para ulama sering mengungkap cendikiawan juga sudah sering mengatakan Ya adalah berpindah Persoalannya adalah <clears throat> di balik rahasia, ah, di balik perjalanan hijrah ini ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa yang disikapi oleh Rasulullah dan direalisir dalam bentuk hijrah ini. Di saat tekanan-tekanan kufar Quraisy semakin menjadi-jadi di Makkah, datang perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan berarti takut, tapi mengatur sebuah asiasa, strategi. Strategi. Hmm. Maka kalau kita kita yang mengaji dulu di pondok-pondok itu ada fikih yang disebut fikih asiasah namanya, fikih strategi, hmm. mengatur strategi. Di dalam hijrah ini ada beberapa muatan. <clears throat> Muatan-muatan hijrah yang dapat kita lihat adalah salah satu di antaranya muatan iman. <clears throat> Rasulullah hijrah demi mempertahankan stabilitas temperatur iman. Hmm. Demi iman beliau berjuang karena iman beliau uh, kadang siang uh, tidak terasa panas, malam tidak terasa dingin. Mengapa? Saking ting begitu tingginya gairah memperjuangkan iman ini. Hmm. Saya sering katakan di beberapa kesempatan meraih iman berat tapi mempertahankannya jauh lebih berat lagi. Nah, ketika datang perintah hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langkah yang diambil pertama kali adalah umatnya diselamatkan dulu. Hmm. Enggak sebagai seorang pemimpin lalu beliau ini ada datang perintah hijrah langsung ngepak koper, saya mau berangkat duluan ya, ente hati-hati di belakang. Kagak, enggak gitu Rasulullah. Berangkatlah kau duluan. Umatnya bertanya, "Ya Rasul, engkau gimana kok nggak ikut bareng? Loh, yang dicari-cari, yang di, akan dibunuh, yang dicaci maki, dihujat, kan saya. Ya. Kalau saya berangkat bareng dengan kalian, kalian keselamatannya malah terancam. Biarkan kalian berangkat, saya siap menghadang uh, apa namanya bahaya yang akan diberikan kepada saya. Seorang sahabat yang menemani hanya Abu Bakar siddiq radhiyallahu an pada waktu itu. Kepemimpinan prima yang pertama karena iman, karena meraihnya berat tapi mempertahankannya jauh lebih berat. Ya. Saya sering termasuk kemarin ketika kita kehujanan di Mina berulang-ulang dengan jamaah haji saya nyatakan meraih haji mabrur berat tapi mempertahankan supaya haji mabrur tidak jadi haji mabur itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat ya. <laughs> jauh lebih berat lagi. Ketika kembali ke tanah air, inilah refleksi sebenarnya yang harus kita pelihara. Nah, peristiwa hijrah ini adalah peristiwa syariah eh, yang dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa hijrah adalah mengandung makna silaturahmi, ukhuwah. Hmm. Rasulullah mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin dari Makkah yang menyertai Rasul diterima oleh kaum ansor penolong di Madinah dengan kalimat tala al-badru alaina Hmm. Keduanya dipersatukan. Beda asal, istiadat mungkin agak beda dikit, tetapi disatukan dalam kegiatan hijrah ini. Ini begitu tinggi esensinya Mbak. E, beberapa peristiwa mengiringi peristiwa hijrah ini dan semuanya bisa merefleksi dan kita refleksikan dalam bentuk sikap hidup kita sehari-hari. Ya. Ibu segenap e, apa namanya anggota majelis taklim Qur'aniyah beserta segenap pemirsa yang berbahagia. Mari kita mencoba merefleksikan kristalisasi nilai-nilai hijrah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya sehingga peristiwa hijrah sudah sekian belas abad yang lalu tetapi tetap merefleksi dalam hidup dan kehidupan kita saat ini bahkan hingga masa-masa yeah. yang akan datang. Yeah. Ini mungkin yang perlu kita maknai dan kita pahami bahwa ternyata peristiwa hijrah mengandung uh, sebuah hikmah yang sangat dahsyat sekali. Ya, luar biasa juga ya. Rasulullah ya memberikan semacam satu pelajaran hmm. uh, bahwa uh, di sana juga ada kesan tidak boleh berputus asa pada satu ya, titik gitu kan. betul. kan. Ketika kita sampai pada titik yang mungkin membosankan atau mungkin membuat kita buntu, maka kita bisa melakukan yang lain dengan cara hijrah tadi gitu ya Pak Iya, ya. Baik ke Bu Ina. <clears throat> Bu Ina seorang pengusaha muslimah yang saya uh, mengklaim Bu ini adalah sukses gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Insya Allah ya. <clears throat> Dan uh, saya yakin pasti dalam perjalanan ibu tidak segampang yang eh, mungkin kita bayangkan gitu yeah. karena ibu mengalami sendiri bahwa proses sebuah kesuksesan adalah uh, banyak halangan dan rintangan dan apakah di sana juga ada semangat hijrah yang membuat ibu berinspirasi dalam menyelesaikan segala macam kehidupan ibu dalam sehari-hari terutama apakah dalam keluarga atau dalam bisnis dan usaha yang ibu lakukan Ya, uh, terima kasih. Kalau kita menyikapi bahwa ada tiga esensi yang kita harus uh, menyikapi makna hijrah yang hmm. dimakamkan eh, uh, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. pertama adalah esensi kemanusiaan kita kepada uh, manusia hablum nas, hmm. yaitu dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tentunya juga itu menyikapi dari arti nilai arba'in yang hmm. dilakukan oleh uh, jemaah haji ketika melaksanakan arba'in di Madinah selama 40 kali melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu juga merupakan hijrah dari kalbu untuk merefleksikan diri bagaimana mendisiplinkan uh, uh, diri untuk melaksanakan ibadah lima waktu uh, sehari semalam uh, kemudian esensi dari nilai pengusaha bahwa uh, dalam satu usaha yang kita rintis uh, khususnya kepada pengusaha muslim uh, bahwa uh, kalbu kalbu kita ini uh, setelah melaksanakan ibadah haji tentunya ada nilai esensi kalbu yang kita harus mempertahankan nilai kemampuan haji kita. Hmm. Nah, dalam hal ini kami selaku pengusaha sudah membentuk satu perusahaan yang namanya PT Asyadu Khubban. Hmm. Asyadu Khubban ini salah satu bentuk refleksi kecintaan kita yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Eh, ketika eh, para uh, kaum muslimin setelah melaksanakan ibadah haji melalui rekruting PT HPP Hikmah Pusaka Perdana kemudian dikelola secara operasional oleh Gama Hikmah Pusaka kemudian kita memaintain kalbu jamaah uh, untuk membentuk suatu mempertahankan nilai kemakmuran haji itu sehingga benar-benar hijrah yang dikatakan rukun Islam yang kelima itu benar-benar bermukim hmm. bermakam di dada setiap umat Islam. Hmm. Nah itulah bentuk esensi nilai kemaburan haji yang insya Allah bisa ditanamkan melalui dengan PT Asyadu Khubban Lillah. Hmm. Insya Allah seperti Berarti luar biasa ya. Itu ketika sudah menjadi sebuah perusahaan eh, perjalanan haji ya baru terbentuk uh, eh, PT itu ya. Iya. Dan ini hijrah yang memang memiliki arti uh, meningkatkan kualitas iya. dari segi amal ibadah, mungkin juga dari segi bisnis ya Ibu ya. Baik, ini menarik sekali. Ibu, -ibu ada yang mau bertanya? silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Raswi dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah Pondok Aren Tangerang. Ibu Rasi. Raswi, Raswi. Raswi, Raswi. ya. <laughs> Dan saya ingin tanyakan Pak Haji, apa bedanya kaum Ansor dan kaum Muhajirin? Muhajirin. Muhajirin. Muhajirin. <laughs> Muhajirin. ya udah itu. Terima kasih uh, penjelasannya Pak anak iya, iya. iya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung dari Alim Pondok Pesantren Al-Qur'annya Pondok Aren Tangerang Selatan. Ya, yang saya mau tanyakan sama Pak Kiai adalah uh, apa sebabnya Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya dengan Bu Ina juga nggak apa-apa, ya. Baik, dua dulu deh Pak ya nanti ya, yang baik. lain menyusul. Terima kasih. Uh, saya sebelum menjawab Bu Hajah Raswi. Ra Hajah Raswi ya dan iya. juga Ibu <laughs> Nunung. Sebelum saya menjawab beliau berdua, saya uh, apa namanya nempelin penjelasan Bu Hajah Mutmainah yang cukup bagus sekali, e, begitu inovatif perusahaan hmm. yang beliau pimpin. Dan kalau boleh eh, saya menambah bahwa strategi hijrah yang diperankan oleh jamaah haji adalah haji itu merupakan sebuah upaya untuk hijrah. Dari sebelum berangkat jadi menjadi lebih baik, sebelum berangkat kurang menjadi sempurna yang malas menjadi rajin. Itu betul hijrah itu. Tepat sekali apa dijelaskan dalam usaha-usaha beliau bahwa e, <clears throat> proses haji adalah proses untuk berhijrah. Hmm. Menghijrah dalam arti kata yang malas jadi rajin. Pulang dari haji kalau sebelum berangkat sholatnya empat kali jadi lima kali plus ibadah-ibadah sunnah, sunnah ya. dan sebagainya. Ibadahnya ketika sebelum berangkat haji sodakohnya uh, agak gedean tapi ketika pulang gede banget nah itu hmm. kan kan sedekah itu daripada sedikit tapi nggak ikhlas lebih bagus banyak tapi ikhlas hmm. <laughs> betul itu biar biar Mbak Lili dengan saja kecipratan ketemu <laughs> subhanallah ya nah. Allah ya salam nah hijrah seperti saya sampaikan dalam pengantar tadi berpindahnya Rasul mengapa Rasulullah harus hijrah ini dua pertanyaan yang sudah saya antar pertama kali. e, Rasulullah harus hijrah karena tekanan, Ibu. Karena tekanan yang begitu besar, e, intimidasi yang begitu tinggi, keirian yang begitu menjadi-jadi, bahkan ancaman. Ancaman Rasul, Rasulullah tetap gigih melakukan itu. Allah yang tidak tega. Allah tidak tega untuk e, melihat kondisi hambanya yang beliau pilih, yang Allah pilih yang hambanya itu adalah kecintaan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah hijrah datang dan perintah hijrah ini dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu karena tekanan ya, singkatnya karena tekanan biar nanti bagi-bagi jawabannya ke yang lain. Kemudian yang kedua, ada apa eh, di balik peristiwa hijrah? Tadi sebagian sudah saya angkat Pertama karena ada muatan iman mempertahankan stabilitas temperatur keimanan. iman keimanan. <clears throat> Berat iman ini Rasulullah sangat konsisten dalam memelihara iman ini. Sangat konsisten sekali. Yang kedua ada muatan muatan uh, ukhuwah <clears throat> ingin mempersatukan antara kaum muhajirin di Makkah yang dimaksud tadi ada pertanyaan apa itu apa makna muhajirin? dan ansor muhajirin adalah kaum atau sahabat-sahabat nabi yang berhijrah atau kata dari hijrah mengikuti nabi ansor artinya penolong warga Madinah datang ketika nabi datang <clears throat> refleksinya sangat berbinar-binar dengan kalimat yang mengelulukan Rasulullah ya Rasul berhentilah engkau Eh, menginaplah di rumah kediaman kami ya Rasul kamar kami ada lima pakailah empat kami satu aja kalau nggak cukup empat eh, ambil semuanya biar kami di emperan asal engkau berkenan di rumah saya jawaban Rasulullah <clears throat> dalam tari tashri <clears throat> wahai para sahabatku biarkan saya menunggangi ontaku ini onta yang saya tunggangi ini dia bergerak atas perintah Allah sampai di mana dia berhenti disitulah aku akan berhenti kita mengenal ada Fathu Makkah dan ada Piagam Madinah. <clears throat> Nanti kita pada edisi yang lain kita bicara apa itu Fathu Makkah dan juga Piagam, Piagam Madinah. Iya, Iya, itu akan luas sekali kalau kita bahas uh, secara detail. Ini dua hal ini yang perlu uh, kita sikapi. Ternyata Hijratul Rasul di sini salah satu di antara hamba Allah yang eh, umat Rasulullah insya Allah yang sangat konsisten telah dipraktekkan oleh Ibu Hajah Ina itu dia tetap hijrah dari awal langsung uh, tidak membiarkan jamaahnya bertebaran bertaburan sendiri-sendiri beliau tetap memelihara silaturahmi sehingga banyak di antara jamaah yang saya lihat <clears throat> berubah sikap dan mental ya. dari kurang menjadi baik dan hmm. seterusnya begitu Mbak. Ya. Baik, Bu Una, boleh saya menyinggung kehidupan keluarga Ibu sebentar? Ya. Hmm. Bagaimana dengan penerapan yang Ibu ajarkan kepada anak-anak? Kalau tidak salah putra-putri Ibu ada empat orang ya? Iya. Dan uh, alhamdulillah sudah beranjak remaja dan uh, ini bagaimana dan pendekatan apa yang Ibu berikan kepada anak-anak dalam upaya memberikan uh, penerapan sejarah kehidupan Rasulullah dan semangat hijrahnya gitu. Iya. Eh, dari semangat hijrah setiap ibu-ibu mungkin uh, harus uh, melihat bahwa uh, sejak uh, ketika ibu mengandung hamil uh, dari hijrah itulah yang kita menekankan kepada si bayi ini. Uh, kalau saya pribadi Mbak Lili hamil itu dari sejak uh, dua minggu hmm. kami selalu suka membaca surat An-Nur, surah hmm. Yusuf dan surat Maryam. Dari situlah eh, nilai-nilai uh, kehijraan anak ini kita sudah tanamkan di dalam kandungan ibu sehingga apa yang kita harapkan sebagai anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang soleh dan solehah, insya Allah akan akan akan kelihatan dan uh, kami selalu melaksanakan bahwa setiap anak kami lahir selalu sama-sama hakikah di hmm. di di Mekah di Saudi hmm. Arabia hmm. seperti itu. Ya. ya kami melihat bahwa dari eh, sejak kami memimpin PT Gama Hikmah ini sudah sejak berdiri hampir 18 tahun dan sudah hmm. melahirkan alumni 22 ribu dan dari sela-sela itulah kami selalu menghijrahkan anak kami yang baru lahir, kemudian kami bawa ke Mekah untuk dilaksanakan hakikat bersama-sama. Sehingga nilai keimanan di dalam dadanya tetap tertanam dalam uh, melaksanakan yang namanya uh, tawaf dan sa'i. Hmm. Nah, mungkin juga ini salah, salah satu bentuk hijrah kepada ibu-ibu sekalian yang ada di sini, sehingga insya Allah bagaimana mendidik anak kita untuk uh, melaksanakan kebaikan itu tertanam dari sejak dalam kandungan, kandungan anak itu. Hmm. Ya, ya. itu. Iya betul, jadi ayat-ayat Quran yang diperdengarkan ya Sekalipun ada teori yang lain, ya. tetapi ya lebih dahsyat ayat-ayat Quran ya. ya Baik Bu, silakan mau bertanya lagi